Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kurahimani wa Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya di antaranya nikmat Islam dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas keduanya. Ikhwani filah wa akhwati, Bapak Ibu-ibu, saudara-saudari kurahimani wa Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengulang lagi pelajaran tentang salah satu bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang salah satu prinsip yang wajib untuk kita pegang erat yaitu yang berkaitan dengan masalah asyafa'ah. Mengapa kita perlu mempelajari hal ini? Yang pertama sudah kita katakan tadi ini merupakan bagian daripada akidah al-sunnah wal Jamaah. Hampir semua kitab-kitab akidah alusunah wal jamaah baik yang dahulu maupun yang sekarang itu tidak lepas dari pembahasan yang satu ini. Dan ini juga merupakan bagian daripada al-iman bil yaumil akhir. Ini berkaitan dengan iman bil yaumi al akhir. Kemudian yang kedua, mengapa kita mempelajari tentang masalah syafaat ini? Ini untuk memotivasi kita menggapai syafaat tersebut. Tentunya berdasarkan dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, mengapa kita perlu mempelajari akan hal ini? Karena manusia dalam masalah syafaat itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terbagi menjadi tiga kelompok. Kalau bisa kita katakan kelompok ekstrem kanan, kelompok ekstrem kiri, dan kelompok pertengahan alusunah wal jamaah. Maka jangan sampai kita terjerumus ke dalam tadi kelompok ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan kita ingin menjadi kelompok yang pertengahan, maka perlu untuk kita apa? Mempelajarinya. Mempelajari syafaat berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman al-sunnah wal jamaah. Kemudian juga dengan kita mempelajari masalah ini, kita akan mengetahui tentang bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah rahmatuhu wasiat kulla syai. Rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Ini diantara sebab mengapa kita perlu mempelajari tentang masalah asyafa'ah atau perlu untuk kita mengulanginya lagi. Eh mungkin bagi mereka yang sudah pelan pelajarinya perlu untuk kita mengulang kembali untuk mengingatkan dan mengokohkan kembali akidah kita tentang masalah asyafa'ah dan juga mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang tergelincir dalam kesalahan kesesatan dalam masalah ini karena ini berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah tauhid yang kalau salah naudzubillah min dalik bisa orang itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, asyafa'ah itu telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, hadis Rasul SAW dan juga ijma' al-sunnah wal jamaah. Adapun dalil-dalil Al-Quran, eh di antaranya ayat yang sering kita baca kalau mau tidur dan juga kita baca pada waktu ya pagi dan petang hari demikian pula pada waktu ya kita selesai sholat maghrib khususnya dan sholat asubuh yaitu ayat yang ada pada surah Al-Baqarah 255 yang dikenal dengan ayat apa? Al-Kursi. Allah mengatakan man yashfa'u indahu illa biidni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk penetapan Allah adanya syafaat pada hari kiamat kelak. Adapun dalam hadis Rasul SAW juga jangan sangat banyak. Di antaranya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, "Inna likulli nabiyyin da'watun da'aha biha." Sesungguhnya setiap nabi itu punya doa yang mustajabah, doa yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap nabi telah mengeluarkan doa yang mustajab tersebut. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'an li ummati yaumil qiyamah. Namun kata Rasulullah, namun aku menunda dakwah tersebut, doa tersebut yang mustajab nanti akan digantikan sebagai syafaat pada hari kiamat bagi umatku. Eh, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan sesungguhnya setiap nabi punya doa yang mustajab yang semua nabi telah mengeluarkan doa-doa tersebut. Akan tetapi aku menyimpan dakwah tersebut, doa tersebut sebagai gantinya nanti untuk syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Di sini jelas Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita adanya asyafa'ah pada hari kiamat kelak. Adapun ijma ulama al wal jamaah ini juga disampaikan oleh para ulama di antaranya oleh Al-Hafidh Al-Hakami dalam kitab beliau sulamilu atau marjul kobul syarh Sulamil Usul. Ini adalah salah satu yang disampaikan oleh para ulama tentang ijma para ulama al sunnah wal Jamaah tentang penetapan adanya syafaat pada hari kiamat kelak. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, lalu apa makna syafaat itu sendiri? Secara global, secara umum, asyafa secara istilah artinya tolabul khair lil ghair. Tolabul khair lil ghair. Meminta kebaikan untuk orang lain. Tolabul khair lil ghair Kebaikan di sini mencakup yang mendatangkan manfaat ataupun menjauhkan diri daripada yang memadaratkan. Dan ini juga bisa berlaku dalam urusan dunia, ya. Allah berfirman, "Man yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, wa man yashfa syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha." Eh di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan barang siapa yang memberikan syafaat yang baik maka baginya pahala dan sebaliknya barang siapa memberikan syafaat yang jelek maka baginya dosanya. Contoh misalnya eh, ada salah satu jamaah pengajian di sini yang dikenal sebagai seorang yang dermawan, dia punya banyak perusahaan, atau tokoh misalnya. Kemudian salah satu daripada antum mendatanginya, mengatakan, ayah ya akhi, ya, ya fulan, saya punya teman dia cari lowongan pekerjaan. Ya, sedangkan dia ini orangnya insya Allah amanah, orangnya soleh, suka pengajian. Ya. Maka ini adalah apa? Meminta syafaat kepada orang tersebut agar temannya tadi masuk ke dalam perusahaan ya orang yang sudah kita kenal sebagai seorang yang salafi yang dia rajin untuk membantu dan sebagainya. Maka yang memberitahu tadi itu ini meminta syafaat ya. Maka kalau itu dalam kebaikan maka baginya apa? pahala. Maka Allah mengatakan tadi, "Man yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Barang siapa memberi syafaat kepada orang lain, ya, maka baginya pahala selama syafaat tersebut baik seperti tadi meminta pekerjaan untuk orang lain bukan untuk dirinya itu namanya talabul khair lil ghair minta kebaikan untuk orang lain ini contoh yang minta syafaat di dunia seperti itu dalam urusan dunia seperti itu demikian pula di akhirat kelak ya. Rasul SAW misalnya meminta kepada Allah agar manusia semuanya disegerakan untuk diputuskan perkaranya yang dikenal dengan asyafatu al udma. Ini Rasul minta kebaikan untuk semua manusia. Itu arti syafaat. Eh, bahwasanya syafaat itu hakun dan syafaat tersebut harus kita yakini ya adalah sesuatu yang pasti terjadi dan akan ada di hari kiamat kelak. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwasanya syafaat di hari kiamat itu harus terpenuhi dua syaratnya. Seperti yang kita sampaikan tadi, Allah mengatakan man dalladhi yashfa'u indahu illa biidni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, syarat syafaat itu adalah idnullahi li syafi' an yasfa. Izinnya Allah kepada yang memberikan syafaat. Seperti tadi contohnya Ar-Rasul SAW pada hari kiamat kelak di padang mahsyar akan menemui Allah Subhanahu wa taala, beliau sujud, kemudian Allah mengatakan irfa rasak wasatu tawasatu syafa'. Angkalah kepalamu Nabi Muhammad, mintalah engkau akan diberi dan mintalah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Rasul tidak bisa memberikan syafaat dengan sendirinya, namun semuanya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang harus diyakini kul lillahi syafaatu jamia Allah mengatakan katakanlah Nabi Muhammad syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk diminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua kata pak ulama, syafaat pada hari kiamat itu akan diperoleh dengan seizin atau dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, ridho Allah anil masyu' ridho Allah kepada atau bagi yang diberikan syafaat. Contoh, eh, pada waktu di hari kiamat kelak ada sebagian manusia yang dia masih mukmin, masih muslim, namun dia belum dengan dosa besar, namun dia masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang tersebut karena masih apa? bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Allah ridha kepada mereka-mereka yang merupakan ahli tauhid meskipun mereka belum berat dengan dosa dan mereka pun sudah mendapatkan balasan di dalam api neraka naudzubillah min dalik. Ini kata para ulama asyafaah di hari kiamat akan diperoleh kalau mendapatkan seizin dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul quran Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ada dua syafaat. Kata para ulama, syafaat di dalam Al-Quran ada dua macam.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 Ini adalah dua syarat adanya syafaat yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an tersebut. Dan dari ayat ini kita mengetahui malaikat ya tidak bisa berbuat apa-apa tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus diyakini oleh seluruh umat Islam bahwasanya tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang dekat dengan Allah, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia biasa, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah." Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku yaitu Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diriku sendiri kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sesat orang-orang yang menyatakan Nabi Muhammad bisa mendatangkan manfaat dan madarat dikatakan Nabi Muhammad ya bisa memberikan rezeki kepada manusia ya ini adalah keyakinan kaum musyrikin keyakinan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau nabi saja tidak bisa mendatangkan manfaat atau madarat apalagi wali apalagi tuan guru, kiai, ustad, dan lain sebagainya. Kalau Sayyidul Waladi Adam, tuannya manusia, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, apalagi selain Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Ini keyakinannya siapa? Kaum muslimin, kaum mukminin, keyakinannya alusuna wal jamaah. Bahwasanya kalau Nabi saya tidak bisa, apalagi wali. Namun berbeda dengan keyakinan kelompok Syiah Rafidah misalnya, yang mereka mengatakan imam-imam mereka itu lebih tinggi kedudukannya dibanding nabi atau keyakinan kelompok tarekat asufia yang sangat ekstrim mereka menyatakan wali itu kedudukannya di atas para nabi dan para rasul di antaranya ucapan seorang sufi yang mengatakan makomun nubuwati fi barzakhin huwaikar rasuli wa wali Ya, mereka mengatakan bahwasanya kedudukan kenabian di alam barzakh itu di atas sedikit ya para rasul. Ya, maqamun nubuwah fi barzakhin fuqar rasul. Ya, rasul nabi wali di atas. Ini adalah apa keyakinan kelompok atas sawuf. Yang sangat ekstrim, mereka juga mengatakan khudnal bahral khidam wa qafal anbiya bisahilihi kami para wali-wali ya padahal wali-wali setan bukan wali Allah ya, mereka mengatakan kami para wali itu telah menyelami ya, samudra yang sangat dalam sedangkan para ambia hanya duduk di tepi pantainya saja artinya kami sudah mendalami ilmu para ambia ya masih apa ilmunya sedikit sekali ini keyakinan mereka makanya ya kadang nggak mempan antum bawakan hadis Kala Rasul SAW. Eh mereka apa lebih mengutamakan wahyunya siapa? Wali-wali tersebut. Padahal wahyu asyaiton. Ini adalah apa? Keyakinan mereka. Makanya mereka mengkeramatkan para wali meskipun hadis ayatnya jelas tadi nabi saja tidak bisa mendapatkan manfaat dan madarat eh mereka beralasan itu nabi kalau wali bisa naudzubillah min dalik eh padahal Ya, semua ayat menyatakan seperti tadi, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu eh, kita ingat sebuah hadis yang sangat mulia yang selayaknya eh, dipahami oleh kaum muslimin yaitu hadis ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidu tujahat idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah Wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in illa la yanfa'uka illa, illa bi syai'in qad Allahu laka. Wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad Allahu laka. Ketahuilah seandainya seluruh umat manusia, seluruh para anbiya, seluruh para wali misalnya ingin memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan masalah eh asyafa malaikat saja tidak bisa mendatangkan syafa dengan sendirinya. Demikian pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh apalagi para wali. Eh maka kewajiban kita meyakini layan fa walayadur Allah subhanahu wa ta'ala.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 Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah mereka wayak buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah dan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, ya, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mabarat. Ini adalah fonis dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun makhluk yang disembah tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun apa? mabarat siapapun. Entah dia malaikat yang paling mulia, nabi yang paling mulia atau para wali, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mabar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan orang-orang musyrikin mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat dan mereka mengatakan yang kami sembah itu hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah di hari kiamat kelak. Namun Allah mengatakan subhanallah amma yusyikun Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Allah Subhanahu wa taala menolak syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang bisa memberikan syafaat dan semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafaatu jami'an. Maka tidak boleh kita mengatakan misalnya ya pada waktu doa sekarang mengatakan ya Nabi berikanlah aku syafaatmu. Ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad SAW seolah-olah Nabi Muhammad yang memiliki syafaat tersebut padahal kul lillahi syafaatu jami'ah Makanya sekali lagi syafaat yang ditolak ini adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun boleh kita mengatakan misalnya ya Allah anugerahkanlah kepada kami nanti syafaat nabimu pada hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala syafaatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga syafaat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syafaat bagi orang-orang kafir. Artinya orang kafir, orang musyrik orang munafik mereka tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam surat Al-Mudathir Allah mengatakan fama fauhum syafaatu asyafiin. Eh tidaklah syafaat mereka itu bermanfaat bagi orang-orang kafir. Ini sekali lagi menunjukkan akan keutamaan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, saya ulangi lagi, syafaat di dalam Al-Quran ada dua macam, syafaat yang ditetapkan dan itu memiliki dua apa? Dua syaratnya. Apa syaratnya itu? Apa tadi? Izin dari Allah, dari ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak ridho kecuali bagi orang-orang yang yang bertauhid. Kemudian yang kedua, syafaat yang ditolak, yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala baik diminta kepada para malaikat, nabi ataupun para wali. Dan syafaat tersebut tidak berlaku bagi orang-orang kafir, orang musyrik ataupun orang al-munafik. Kemudian kita bahas lagi poin berikutnya yang berkaitan dengan macam-macam asyafaah. Kata pak ulama, ayat di antara dalam kitab atau tauhid ya, atau syarah kitab Tauhid dan juga kitab-kitab masalah syafaat disebutkan ada 8 bentuk syafaat pada hari kiamat. Tiga ini khusus bagi Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Yang lima ini berlaku juga bagi para malaikat, para nabi dan orang-orang as-salihin. Rasul mengatakan syafaatil malaikatu wan nabiyyun salihun. Bahwasanya para malaikat itu memberikan syafaat, para ambia memberikan syafaat dan orang-orang soleh memberikan syafaat. Namun tadi tentunya dengan seizin dari Allah dan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang pertama yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW yaitu tadi yang dikenal dengan asyafaatu al-udmah Kenapa dikatakan asyafatul ulama? Karena mencakup semua manusia baik yang mukmin, yang kafir maupun yang yang lainnya. Kemudian juga syafatul udama tersebut hanya merupakan kekhususan Nabi Muhammad SAW yang mana para ambia tidak bisa apa memiliki ataupun mendapatkannya. Sampai-sampai Rasul SAW mengatakan, Uti tu khamsan lam yu'tahunna adun qabli. Aku diberi lima keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku, yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Di antaranya Rasul mengatakan utitu syafa'ah. Aku diberikan syafaat. Yang dimaksud di sini kata para ulama yaitu asyafaatu al-udhmah. Yaitu insya Allah semuanya pernah mendengarkan ketika manusia Dikumpulkan Allah SWT di padang masyar, matahari sangat dekat dengan kepala-kepala mereka. Mereka pun dalam keadaan gundah gulana. Mereka dalam keadaan telanjang bulat tidak beralas kaki. Eh, matahari sangat menyengat pada waktu itu. Naudzubillah min dalik. Ya, maka mereka ingin segera diputuskan perkara mereka. Mereka pun datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Eh, namun Nabi Adam tidak sanggup membantu mereka. Kemudian Nabi Adam mengatakan itu Nuhan awal Rasul. Datangilah Nabi Nuh karena dia Rasul yang pertama. Mereka pun datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam angkat tangan tidak bisa membantu mereka. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya tidak sanggup membantu mereka. Namun mereka pun datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Namun Rasul SAW eh, atau Rasul SAW pun memberikan bantuan kepada mereka dengan mendatangkan dengan mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala dan sujud. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan seperti tadi, irfa rosak wasatu tawasatu syafa. Angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi dan mohonlah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Maka pada maka pada itu itulah eh, Allah Subhanahu Wa Taala menyegerakan keputusan mereka. Dan inilah yang disebut dengan asyafatul udama yang juga dinamakan dengan makoman mahmuda. Asa rabbuka Asara asar ayyab'atsaka buka makoman mahmuda. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala membagikanmu ya dengan kedudukan yang mahmuda, Kata para ulama, makoman mahmuda yang dimaksud adalah ya asyafatu al bahwa saya rasul SAW akan memperoleh asyafat udhma yang tidak Allah berikan kecuali kepada beliau saja. Ini syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad saw. Wasallam. Kemudian syafaat yang kedua yaitu syafaat bagi para penghuni surga untuk mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata para ulama sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya beliau adalah awalum man yastaftihu babal jannah. Bahwasanya Rasulullah yang pertama kali membuka pintu surga. Tidak ada yang bisa masuk surga sebelum Rasulullah SAW masuk terlebih terlebih dahulu. Dan inilah sebagai bantahan juga kepada dahulu ya seorang yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Naudzubillah min dalik. Ya, pada berapa saat yang lalu ada seorang tokoh yang dikatakan tafsir ahli tafsir Al-Qur'an padahal dia bodoh terhadap tafsir Al-Qur'an. Eh padahal Allah mengatakan inna atoinaka kal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad Al-Kautsar. Di antara tafsir Al-Kautsar yaitu nahrun fil jannah, sungai di mana? Di surga. Maka sungguh sesat mereka yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga ini adalah pelecehan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat disayangkan banyak tokoh-tokoh agama di negeri kita ini yang melecehkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada yang mengatakan apa? Nabi tidak jamin masuk surga. Ada lagi yang mengolok jenggot yang itu juga merupakan apa? bentuk pelecehan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh maka Ya Rasul SAW pun telah memperingatkan kita. Inna ma'akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin. Eh yang aku khawatirkan atas umatku ya tadi tokoh-tokoh agama yang mudilin yang menyesatkan yang melecehkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam padahal ancaman Allah sangat berat Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar sesungguhnya yang memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi ajaran Nabi Muhammad, itu pasti terputus dari rahmat Allah, pasti akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ya kisah Raja Persia Kisra yang ketika datang ya suratnya Rasul langsung apa? Disobek-sobek, melecehkan suratnya Rasul SAW. Itu melecehkan suratnya Rasul, langsung apa? Diadab, apa adabnya? Dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Ini merupakan adab Allah kepada mereka yang melecehkan. Ya, tadi suratnya Rasul, apalagi yang melecehkan ajarannya Rasul, melecehkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, yakinilah cepat atau lambat kalau orang tersebut tidak bertobat pasti akan mendapatkan adab di dunia ataupun fil fil akhirat karena Allah telah memberikan ancaman tadi inna sya'niya kahwal abata dan para ulama mengatakan orang yang melecehkan Rasul melecehkan menghinakan ajaran Rasul seperti tadi kisah ya Raja Persia Kisra yang segera diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia apa? merobek-robek ya menghinakan suratnya Rasul walihi Alaihi Wasallam. Ya sekali lagi kita yakini Rasul telah dijamin masuk surga dengan ayat tadi Inna atoina kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad al kausar. Al kausar di antara tafsirnya adalah apa? Nahrun fil jannah. Demikian pula Rasul mengatakan anak awalumannya saftihu jannah. Aku adalah orang pertama yang membuka pintu pintu surga. Dan ini termasuk kata ulama salah satu syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW agar para penghuni surga yang berat masuk surga mereka segera masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Kemudian syafaat yang ketiga adalah syafaat bagi paman Rasul yang bernama Abu Talib. Ini sekali lagi merupakan kekhususan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak bertentangan dengan kaidah yang kita sampaikan tadi bahwasanya syafaat itu tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Karena kata para ulama yang pertama ini hadisnya sahih ya tidak mungkin bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi tadi famatan faum syafa'atu asyafiin. Kemudian syafaat bagi Abu Talib itu hanya sekedar meringankan azabnya beliau. Dikarenakan beliau dulu pernah berjasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana Abu Talib kita ketahui membela Rasul SAW dikala kaum musyrikin yang lainnya menghina memusuhi Rasul SAW eh meskipun beliau belum masuk apa al Islam Ya, padahal Abu Talib sendiri telah paham tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau yakin ajaran Nabi Muhammad itu ajaran yang apa? Yang amat mulia. Ya, maka dia mengatakan dalam bait syairnya, Lakot alim tu bi anna dina Muhammadin min khari adiyanil bariyati dinan. Laulal malamatu awhidaru masabbatin lawajatan isamhan bidaka mubina. Kata Abu Talib, sungguh aku yakin, sungguh aku mengetahui agama Nabi Muhammad agama yang terbaik di antara semua agama-agama yang ada. Namun seandainya aku tidak takut dengan celaan, caci makian orang-orang kafir Quraisy yang lainnya, eh maka engkau akan mendapatiku masuk apa? Ahli Islam. Itulah yang sudah kita pernah sampaikan, Abu Talib ikut ajaran sungkanisme. Ya. Sungkan dia untuk apa? Menyelisihi orang-orang musyrikin. Ya. Maka hati-hati, jangan ikut ajaran apa? Sungkanisme. Diajak ikut ya acara tahlilan, nggak enak. Sungkan dengan tetangga kalau nggak ikut. Ya. Diajak untuk ya wisata religius, ya, nyembah kuburan, ngalap kuburan, nggak enak kalau nggak ikut. Sungkan dengan apa? Tetangga, teman baik masa nggak ikut. Hati-hati, ini ajarannya siapa? Iya. Kita wajib untuk apa? Ya meyakini bahwasanya melawan arus itu harus kalau memang arus tersebut tidak tidak benar. Ya. Jangankan jangankan apa? Orang lain, tetangga, orang tua kalau mengajak kepada kemaksiatan, kepada kemungkaran, kebidaan kesyirikan, tidak boleh kita apa? Falatuti huma. Jangan kita apa? mengikuti keduanya apalagi orang lain. Jangan sungkan-sungkan kalau memang itu maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat apa? Al khaliq. Eh, maka sekali lagi dari pelajaran itulah Abu Talib kita mengetahui ajaran sungkanisme inilah yang terkadang memasukkan orang ke dalam neraka jahanam naudzubillah min dalik. Ya, Abu Talib tidak masuk Islam dan dia kekal dalam api neraka karena apa? Tadi sungkan kepada orang musyrik. Sampai ketika dia mau mati pun masih sungkan-sungkan kepada siapa? Ya, Abu Lahab CS. Ya. Ketika itu Rasul mengatakan, Ya ami. Kul kalimatan uhajulaka biha Allah Wahai pamanku, ucapkanlah suatu kalimat, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah yang aku akan membelamu dengannya pada hari kiamat kelak. Namun, ya orang-orang kafir Quraisy yang lainnya mengatakan, "Apakah engkau membenci ajaran Abdul Muttalib?" Maka beliau pun memilih untuk mengikuti apa? tokoh-tokoh eh kafir Quraisy tersebut karena apa? ajaran sungkanisme tadi. Maka sekali lagi ajaran sungkanisme ini bisa menjerumuskan orang ke dalam api neraka. Eh jangan sekali lagi sungkan kalau memang itu akan apa? Eh menjerumuskan kita ke dalam api neraka tolak eh, meskipun dengan cara yang yang baik ya. Eh, bil hikmah wal ma'idatil hasan cuma wajib untuk kita tahu bahwasanya tidak ada masalah kita sendirian hidup di atas muka bumi ini selama kita di atas apa? kebenaran. Eh, seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad mengatakan, ilzam tarikal huda wala yadurruka kilatus salikin. Pegang erat jalan petunjuk sunnah Rasul SAW. Dakwah salafiyah pegang erat dan tidak akan mencelakakan dirimu sedikitnya orang yang mengikuti jalan petunjuk tersebut. Namun sebaliknya kata beliau, wa iyyaka wa dolala. Jauhkanlah diri kalian dari jalan-jalan kesesatan wala taghtarra halikin dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang berjalan di atas jalan kesesatan tersebut kunu huraba jadilah orang yang huraba yang terasing yang memegang teguh sunnah Rasul SAW di kala manusia banyak apa yang berbuat kesyirikan berbuat kebidahan maka Rasul akan mengatakan memberikan kabar gembira kepada kita fatu balil lil huraba. Ya, kita harus selalu ingat hadis tersebut. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatu balil huraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan dan beruntunglah orang yang, ber, yang apa terasing tersebut. Siapa mereka? Yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Dikala manusia apa mengejek, memperolok, mereka meninggalkan sunnah Rasul tersebut, maka kewajiban kita berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Kita ingat bahwasanya kita di alam barzah sendiri-sendiri, kita di alam masyar sendiri-sendiri. Faida jati saha yauma yafil mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani li kulli imri'in minhum yauma idin syahnu yughni. Orang tua kita saja, suami istri tidak ada manfaatnya, apalagi tetangga, apalagi eh teman, apalagi sahabat, semuanya mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Jangan sungkan-sungkan menolak apa? ajakan kebid'ahan ataupun kesyirikan ataupun kemaksiatan. Karena sekali lagi hal itu akan bisa me, ya, mem, memper, memper uh, nyamakan kita, mempersamakan kita dengan Abu Abu Talib tadi. Kembali kepada pembahasan bahwasanya Abu Talib eh dia mendapatkan syafaat Rasul di antaranya karena jasa-jasa beliau meskipun namanya orang kafir kekal dalam api neraka. Syafaat tersebut hanya untuk apa? Meringankan adabnya Abu Talib. Karena memang orang kafir, orang musyrik kekal di dalam api neraka. Innaladina kafaru min alil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalina fiha ulai kahum sharul bari. Bariyah. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa malid zalimina min min ansar. Sesungguhnya orang berbuat syirik maka haram baginya surga dan tempatnya adalah di dalam api neraka kekal selama-lamanya dia yang memiliki penolong pun sedikit pun. Kemudian ayat tiga ini adalah syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam. Kemudian di antara bentuk syafaat yang lainnya kata pak ulama yaitu yang keempat syafaat bagi mereka-mereka yang sebetulnya layak masuk neraka namun eh dengan keutamaan dari Allah kemudian dengan syafaat Rasul SAW maka orang tersebut langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita sampaikan tadi, kalau kita mempelajari seperti ini bahwasanya kita meyakini, memahami tentang bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ar rahman ar Rahim. Namun kasih sayang Allah tersebut dalam masalah ini hanya khusus bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang bertauhid meskipun dia berbuat dosa. Ya di sini bukan kita masalah meremehkan dosa tidak naudzubillah min dalik, Dosa sangat amat berbahaya. Namun meskipun demikian kita harus yakin innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Eh, melihat juga dalam hadits qudsi Rasul mengatakan Allah berfirman, "Ya ibnu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, tsumma lakitani la tusyrik bisean, la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan." Wahai manusia, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa es, eh, dosa sebanyak bumi ini, namun engkau datang kepadaku tidak berbuat maka aku akan mendatangimu dengan ampunan yang juga seluas bumi ini. Ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah kepada ahli at-tauhid. Kemudian yang kelima, di antara bentuk syafaat yaitu syafaat bagi mereka-mereka yang timbangan kebaikan dan kejelekannya itu sama. Eh 50-50. 50%, 50%, kebaikannya 50%, eh kejelekannya 50%. Ini mau dikemanakan, surga atau neraka? maka dengan keutamaan dari Allah, kemudian dengan syafaat Rasul SAW, orang tersebut pun dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang keberapa? Yang keenam, syafaat Rasul SAW kepada umat beliau yang sudah kita sampaikan tadi yang masuk ke dalam api neraka karena sebab dosa-dosa besarnya namun dengan seizin dari Allah ya dan dengan keutamaan dari Muhammad SAW mereka pun dikeluarkan dari api neraka. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Yukhrijullahu qauman minan nar bi syafaati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebagian manusia dari api neraka dengan perantara syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Rasul mengatakan tadi, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Namun apa? Dari ahli at-tauhid. Ya sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan merintahkan kepada para anbiya, kepada para malaikat untuk mengeluarkan para penghuni api neraka dari api neraka yang mereka masih memiliki apa? Iman meskipun sebesar biji sawi. Dikeluarkan semuanya. Yang penting masih ada at-tauhid. Dan dari sinilah kita sekali lagi mengetahui keutamaan tauhid. Tauhid merupakan landasan, pondasi, merupakan hal yang paling utama dalam eh, agama kita. Maka jangan pernah lupakan tauhid, jangan pernah meninggalkan tauhid, jangan pernah meremehkan tauhid. Pegang erat tauhid sampai akhir hayat kita. Ini adalah sekali lagi hal yang perlu untuk kita sampaikan bahwasanya dakwah tauhid harus terus digencarkan di mana dan kapanpun saja karena keutamaan tauhid yang luar biasa tidak ada manfaatnya ibadah tanpa apa? Atau hid. Kemudian yang berikutnya syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya masuk surga tanpa hisab, tanpa ada, tanpa apa? Al adab. Ya. Di antara syaratnya kata Rasul SAW, la yastarkun, tidak minta di diruqyah walayatatayyarun tidak menganggap apa sial sesuatu. Ini perlu kita eh, sedikit singgung karena beberapa eh, hari lagi kita akan kedatangan bulan yang sangat mulia dari bulan Hijriah yaitu bulan apa? Al-Muharram yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Inna iddata syuhuri Allah isna asyara syaran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arbatun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada dua belas Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, di antara belas bulan Hijriah tersebut ada empat bulan al-hurum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bulan Al-Muharram. Eh kalau bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah atau 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Harus dibedakan itu bulan-bulan haji Asyurul Hurum, Asyurul Haji. Adapun Asyurul Hurum 4 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Eh di antaranya bulan Al-Muharram yang mana orang-orang Jawa menamakan dengan istilah bulan Sura yang mereka gambarkan bulan yang penuh dengan kesialan, bulan yang penuh dengan kelenek klenik dengan hal eh, hal-hal yang mistik ya. Nauzubillah min dalik. Ini adalah keyakinan yang ya syirik, keyakinan yang khurafat, keyakinan yang batil. Karena apa? Yang pertama Rasul mengatakan la adwa wala tiara wala hama wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Semua dengan seizin dari Allah. Walat tiara. Tidak ada hal yang menimbulkan kesialan ya tidak ada yang sia dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala atau yang mendatangkan kesialan. Baik itu rumah tusuk sate angka 13 atau apalagi itu. Ya. Demikian pula wala hama. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan apa? kematian kesialan. Wala sofar. Demikian pula bulan sofar tidak mendatangkan kesialan. Kata pak ulama, dulu zaman jahiliyah, orang musyrikin menganggap bulan Sofar bulan yang penuh dengan kesialan. Nah, ini diikuti oleh sebagian kaum muslim, terutama di tanah Jawa. Nggak tahu kok di sini. Ada enggak? Hah? Banyak juga ya. Nah, udah bilang Jadi pas ya kita sampaikan di sini. Jadi, sebagian kaum muslimin tasabuh dengan orang musyrikin jahiliyah. Kalau bulan Sofar itu miliknya orang ya musyrikin jahiliyah dianggap Eh, eh, sial kalau sebagian kaum muslimin sekarang menganggap bulan Muharram bulan yang penuh dengan kesialan. udah bilang dzalik padahal ini adalah adatnya, keyakinannya orang-orang musyrikin jahiliyah dan Rasul mengatakan man babi biqaumin fahuwa minhum barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Demikian pula keyakinan seperti itu sangat batil karena Allah telah berfirman dalam hadits qudsi, "Yu'dini ibnu Adam yasub dahra." Bahwasanya anak Adam manusia itu menyakiti diriku karena dia mencaci maki waktu wa ana daru sedangkan aku adalah yang menciptakan waktu tersebut. ukali laila wan nahar, aku yang membolak-balikan malam dan dan siang. Kalau orang itu menganggap bulan Al-Muharram bulan sial atau bulan surah bulan silal berarti dia apa? menyakiti Allah, melecehkan Allah, dan dia apa? Ya, termasuk orang-orang yang akan diperangi oleh Allah dan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bulan Al-Muharram tadi kita katakan bulan yang Allah muliakan, Asyurul Hurum, termasuk bulan yang Berarti kalau orang menganggap itu bulan sial, berarti jelas-jelas apa? Menentang pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Allah menganggap itu bulan mulia, mereka menganggap bulan apa? Bulan sial. Kemudian dari keyakinan yang syirik tersebut, dari keyakinan khurafat tersebut, mereka banyak melakukan ritual. Ya, untuk tolak balak misalnya, mereka mengadakan apa? Pemandian jimat-jimat keris-keris. Pada itu adalah apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula mengadakan ya kirap kerbau. Eh bagaimana kerbau yang merupakan lambang kebodohan dikar, dikirap eh kemudian apa? ngalap berkah dari kotoran kerbau tersebut. Mana akal-akal mereka? Namun inilah yang telah Allah gambarkan tentang sebagian manusia. Walaqad dzara'na li jahannama katsal minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum ab wa lahum ah ayunun la yubsiruna biha ulaika kalan'am balhum adal ulaika humul ghafilun sungguh kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia mereka punya ayah hati tidak untuk memikirkan kebenaran, tidak untuk mencari kebenaran. Mereka punya telinga tidak untuk mendengarkan kebenaran. Mereka punya mata tidak untuk melihat kebenaran. Ulaika kalan am. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari apa? Binatang ternak. Ya, kerbonya senang kalau apa? Kotorannya di ya, mereka lebih bodoh daripada kerbau yang sangat bodoh tersebut. Naudzubillah min dalik. Inilah sekali lagi fenomena yang ada dengan kaum muslimin bagaimana kesyirikan merajalela, bagaimana eh, mereka menganggap bulan yang mulia ini juga sebagai bulan yang penuh dengan kesialan. Nauzubillah min dalik. Ada apa? Terus. Ya. Ini masa muslimin rahimani wa rahmakumullah yang Rasul SAW sampaikan di antara syarat orang itu mendapatkan syafaat berupa masuk surga tanpa isap tanpa adat layak tatayarun tidak menganggap sia sesuatu kemudian layak tawun tidak melaksanakan pengobatan dengan besi panas dan yang terakhir dan ini intinya wa ala rabbihim ya tawakalun. Mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 8 jenis syafaat di hari kiamat kelak yang tiga pertama tadi merupakan kekhususan dari eh, kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Adapun selainnya ini juga ya diberikan Allah kepada para malaikat, para ambia dan orang soleh yang lainnya. Kemudian pembahasan kita berkaitan dengan tadi pembagian manusia kata Syekhul Islam Taimiyah ada tiga bentuk manusia dalam menyikapi asyafaah. Yang pertama orang-orang al musyrikin dan sekarang diwakili oleh kaum tasawuf yaitu mereka-mereka yang menetapkan syafaat kepada para wali-wali mereka sehingga mereka pun apa meminta-minta syafaat kepada para wali-wali mereka. Mereka ngalap kubur, eh, ngalap berkah di kuburan para wali-wali. Dalam rangka apa? Mendapatkan syafaat para wali-wali tersebut. Naudzubillah min dalik. Maka ini sebagaimana yang Allah firmankan tadi, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, mereka mengatakan yang kami minta-minta itu hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli bidah mengatakan kami tidak mengibadai wali tersebut. Mereka hanyalah perantara, mereka hanyalah pemberi syafaat. Namun Allah mengatakan tetap kalian itu beribadah kepada apa? Wali-wali tersebut. Karena Allah mengatakan tadi wayabuduna min dunillah meskipun pengakuan mereka hanya menjadikan mereka sebagai perantara, namun Allah memfonis mereka sesungguhnya menyembah wali-wali tersebut. Ini adalah kelompok yang ekstrem kanan yang menetapkan adanya syafaat namun berlebihan dan memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka memintanya langsung kepada manusia atau para ambia, para wali-wali tersebut. Ini adalah bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan adik kita mempelajari syafaat ini agar kita tidak keliru, agar kita tidak jatuh ke dalam kesyirikan dan harus kita punya ketakutan, kekhawatiran jangan sampai kita jatuh ke dalam apa? kesyirikan. Meskipun sudah 100 tahun ngaji tauhid, harus ada rasa apa? takut. Ada nggak di sini yang 100 tahun belajar tauhid? Nah, jangankan kita, ya, para ambia, Sayyidu waladi Adam, Nabi Muhammad saya takut jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Sampai beliau apa? Berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui dan yang aku ketahui dan aku mohon ampun dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ini Nabi Muhammad yang paling bertauhid, yang dijalin masuk surga masih takut jatuh ke dalam kesyirikan apalagi kita. Demikian pula dengan Khalilullah kekasih Allah. Siapa itu? Nabi Ibrahim yang merupakan Abul Ambia yang dikenal dengan dakwanya yang kental dengan tauhid. Meskipun demikian masih takut jatuh ke dalam apa? kesyirikan. Makanya beliau berdoa, wa janubani wa bani anak Buddha al asnam. Ya Allah jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Maka sekali lagi harus ada kekhawatiran tentang ya jatuh ke dalam kesyirikan di antaranya dengan kita terus mempelajari tauhid, terus mengulang kembali pelajaran akidah karena ini merupakan modal utama kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengingkari adanya asyafa'ah terutama syafaat bagi pelaku dosa besar yang dikeluarkan dari api api neraka. Itulah kelompok Al-Khawarid dan kelompok al-Mu'tazilah. Mereka menolak adanya syafaat yang ya tadi yaitu syafaat bagi pelaku dosa besar untuk keluar dari api neraka karena keyakinan mereka yaitu bahwasanya pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Inilah salah satu ciri alil bid'ah. Alil bid'ah itu cirinya berkeyakinan dahulu baru mencari apa? dalil. Kalau ada dalil yang cocok atau kelihatannya cocok, mereka ambil. Namun kalau tidak cocok, mereka akan takwil takwilkan atau mereka tolak kalau itu dalam al hadis. Oh itu dia tidak mutawat, itu hadis ahad. Ya. Oh itu hadis bertentangan dengan Al Quran. Naudzubillah min dalik. Tidak ada hadis yang sahih bertentangan dengan Al Quran. Namun akal mereka lah yang ya sangat picik Akal mereka lah yang jauh daripada al iman bi akhbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sinilah alusuna wal jamaah memiliki sikap pertengahan. Alusina wal jamaah selalu pertengahan. Wa kadalika ja'anakum umatan wasatoh. Alusuna mengatakan syafaat itu ada. Namun itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala bukan seperti orang-orang musyrikin yang menyatakan para wali juga memiliki syafaat sendiri. Dan alusina bukan kelompok khawat atau mu'tazilah yang menolak syafaat ya menetapkan syafaat namun dengan syarat-syaratnya tadi dengan seizin dari Allah dan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang terakhir, poin yang terakhir dan yang sangat penting yaitu berkaitan dengan bagaimana kita meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiat-kiat apa saja yang akan mengantarkan kita untuk menggapai syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan syafaat nabinya kepada kita di hari kiamat kelak. Yang pertama dan yang paling utama yaitu orang kalau maut syafaat Nabi Muhammad SAW cirinya modal utamanya harus bertauhid kepada Allah tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Rasul SAW menyatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul mengatakan as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tentunya bukan sekedar ucapan, namun ada praktek dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan tidak menyembah kecuali kepada Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak beristighosa kecuali kepada Allah, tidak menyembelih kecuali untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang mengapa Akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW khalisan min qalbihi. Dan dia mengucapkannya dari lubuk hati yang yang terdalam. Orang yang akan mendapatkan syafaat Rasul yaitu orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik, tidak berbuat kemunafikan. Ini syarat utama seperti yang kita katakan tadi, orang kafir haram mendapatkan syafaat, orang musyrik harus mendapatkan syafaat. Famatan faum syafaatun asyafiin. Yang bertauhid saja yang akan mendapatkan syafaat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara cara menggapai syafaat Rasul sallallahu di antaranya melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya mengucapkan doa atau dzikir setelah mendengarkan al adzan. Apa doanya? Ya, asantum. Ini adalah Doa yang mana Rasul mengatakan man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tama wa salatil qa'ima ati Muhammadan wasilata wal fadila wa basuma maqama mahmudan wata halat lahu syafaati yaumil qiyamah rawahul bukhari kata Rasul sallallahu barang siapa yang setelah adzan membaca doa tadi ya tanpa tambahan-tambahan sayyidina ya tanpa tambah-tambahan yang lain. Eh cukup mengucapkan Allahumma rabb hadi da'wati tama wa salatil qa'ima ati Muhammadan wasilata wal fadila wa basu maqama mahmudan wa kata Rasul barang siapa mendengarkan adzan kemudian dia membaca doa tadi halat lau syafaat yaumil qiyamah maka baginya syafaat kepada hari kiamat kelak. Siap melaksanakan terus doa tersebut? Nah, harus apa? terus dan istiqomah untuk kita bisa menggapai syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga yaitu banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang saya Rasul mengatakan, "Aulan nasi bi syafaat yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan." Orang yang paling layak mendapatkan syafaat kepada hari kiamat yang paling banyak bersolawat. Apa selawat naria? Salawat apa? Buddha, salawat Pati atau yang lainnya? Tidak. Ya. Namun salawat Ibrahimiyah. Ya, salawat yang selalu kita ucapkan ketika kita ya, tasyahud ya, pada waktu salat. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid atau yang semisal dengannya yang ada riwayat yang sahih tentangnya. Adapun solawat naria itu justru akan menjauhkan umat dari syafaat Rasul SAW. Karena apa? Karena di dalamnya ada syiriknya. Ya. Ada yang hafal di sini? Ini kita sampaikan karena ini solawat yang sangat amat terkenal. Eh, bahkan kalau kita nggak tahu di Jawa di Surabaya sana dijual di bis-bis ya. Naudzubillah min dalik, jual syirik ya. Allahumma salli salatan kamila wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammad itan tanhalu bil uqad wa tanfaruju bil kurab wa tubda bil hawaish wa tunalu bil raghaib sampai akhirnya. Ya. Yang intinya tadi Ya Allah, bila salawat dan salam yang sempurna kepada Nabi kita Muhammad SAW, eh tuannya manusia, tuannya kita, yang dengan Nabi Muhammad terurai semua ikatan, yang dengan Nabi Muhammad itu semua kesusahan akan hilang dan dengan Nabi Muhammad akan tergapai semua cita-cita dan impian. Naudzubillah min dalik. Kalau ada musibah, siapa yang bisa mengentasnya? Allah Subhanahu wa taala. Wa iyam saskallahu bidzurrin fala kasyifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Namun mereka mengatakan Nabi Muhammad juga bisa mengentasnya. Naudzubillah min dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad atau menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin orang itu akan mendapatkan syafaat Rasul sedangkan mereka apa? Menyekutukan Allah, menentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya sekali lagi syarat yang pertama orang itu mendapatkan syafaat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mendapatkan syafaat Rasul banyak bersolawat yaitu solawat yang disyariatkan bukan solawat-solawat yang ya bid'ah bukan solawat-solawat yang dikarang-karang oleh manusia apalagi ya bid'ah plus syirik naudzubillah min dalik. Kemudian yang berikutnya di antara cara menggapai syafaat Rasul wasallam yaitu dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Eh kok tadi salawat yang eh disunahkan atau yang disyariatkan, sekarang memperbanyak sholat-sholat sunnah. Suatu saat ada seorang sahabat Rasul SAW mengatakan kepada Rasul SAW, Ya Rasulullah, ya aku ingin mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat. Maka kata Rasul SAW, A'inni bika sujud. Perbanyaklah apa? Sujud. Bukan sujud saja, tidak. Ya, namun apa? Yang dimaksud sujud tersebut adalah as-salah, yaitu salat yang wajib atau yang mustahab. Hah? Hah? Ya, jangan yang wajib, yang wajib sudah, sudah paten lima, eh, lima kali sehari. Yang dimaksudnya adalah salat-salat yang sunnah. Ini adalah salah satu cara menggapai safar Rasulullah Alaihi Wasallam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, meskipun bukan yang akhir, namun karena waktunya eh, terbatas. Yang terakhir adalah mati di kota Al-Madinah. Ya. Rasul mengatakan, "Manistato'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa innilahu syafi'un lahu yaumal qiyamah" atau fa ini syafi'un lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang sanggup mati di kota Madinah, maka matilah di kota Madinah. Eh bukan maksudnya bunuh diri di sana ya, Ya. Kalau memang sudah waktunya amal sana, itu suatu keutamaan. Eh mungkin ada jemaah haji yang meninggal di kota Madinah. Eh jangan keluarganya terlalu bersedih. Bahkan apa ada rasa apa gembiranya. Karena apa insya Allah kalau dia bertauhid, kalau dia termasuk orang yang betul mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah dia akan mendapatkan syafaat Rasul SAW. Karena Rasul mengatakan demikian. Maistato an yamuta bin Madinah fal biha fa inilau syafi'nahu yaumal qiyamah eh maka aku akan berikan syafaat baginya pada hari kiamat kelak. Ya ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita syafaat nabinya di hari kiamat kelak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala Ya ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, mertua saya masih sering ke makam-makam keramat dan sering mengajak istri saya. Dan istri saya sering pergi meskipun saya larang. Apakah boleh saya ancam dengan talak supaya tidak pergi lagi? Ya, yang pertama kewajiban seorang suami untuk mendidik istrinya kepada ajaran yang benar, ajaran atau hid, ajaran akidah as-sahihah dan mungkin sebelumnya ya makanya kalau cari itu cari yang tahu apa akidah yang sahihah fatfar bidadin taribat ya jangan lihat cantiknya namun masih sering apa ya masih sering memakai bedak dari kuburan misalnya naudzubillah min dalik ya ngarap berkah di kuburan ini ya jangan dinikahi perempuan-perempuan seperti tadi namun kata Rasul fatfa bedi taribat iadak ini bagi yang belum mendapatkan jodoh cari yang apa? Ya akidahnya benar, cari yang soleha dan tidak akan mungkin wanita yang soleha kalau dia tidak bertauhid. Kemudian kalau memang terlanjur sudah ya dia sudah menikahi perempuan yang tadi suka ke makam keramat maka kewajibannya untuk menasihati. Namun kalau ya dirasa tidak ada manfaat nasihat tersebut, maka boleh boleh saja untuk dia apa? mengancam bahkan jangankan diancam, ditalak pun apa? boleh. Karena ini masalah apa? al-aqidah. Ini masalah apa? atau apalagi ya dikhawatirkan nanti kalau punya anak juga ngajak anaknya apa? ngalah berkah, maka lebih berbahaya lagi. Maka boleh boleh saja namun sekali lagi harus dinasihati terlebih dahulu, harus ada ya sabil hak watawa watawasabil sabar. Apalagi ya jangan takut kalau sudah menceraikan seperti ini, insya Allah masih banyak wanita-wanita soleha yang bertauhid yang menanti anda, insya Allah. Nah. Eh, dalam hadis katakan mantaro kasyai'an lillah keramin. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, ya eh, maka insya Allah Allah ganti yang lebih apa? Yang baik, lebih cantik, lebih soleha dan sebagainya insya Allah taala. Namun Anda harus yang apa? Terlebih dahulu yang ya saleh terlebih dahulu. Apa hukum berzikir dengan ya Rabbi bin Mustafa balik makosidana? Yang pertama kalau artinya itu wahai Rabbku dengan perantara atau dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW yang kau pilih sampaikan atau e, penuhilah impian ataupun keinginan kami. Ini yang dimaksud oleh para ulama dengan istilah atawasul bijahin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bidatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini insya Allah akan kita bahas besok insya Allah di acara tabligh akbar di Mataram insya Allah. Yaitu tawasul yang termasuk bid'ah, tawasul dengan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat ya oleh para salafus saleh padahal para salafus saleh tahu Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang sangat mulia tinggi di hadapan Allah namun tidak pernah dalam hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW tidak ada istilah tawasul dengan kedudukan atau kehormatan Nabi Muhammad saw Eh, kalau mau tawasul dengan asma Allah, dengan sifat Allah, ya atau dengan amal soleh kita atau dengan doa orang soleh yang hidup atau yang masih hidup yang ada di hadapan kita. Ini katakan ada seorang yang dianggap wali karena tidak pernah sepi kuburnya dari ziarah kubur daripada dari para daripada muridnya dan pengikutnya. Pertanyaannya apa betul sampai saat ini malaikat tidak sempat dan takut bertanya tentang pertanyaan di dalam kubur tersebut kepada wali yang kami maksud. Ya, ini adalah salah satu bentuk pelecehan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ini yang sudah kita sampaikan tadi, ada tokoh-tokoh agama yang ucapan-ucapannya itu sangat bertentangan dengan al-aqidah soheha. Bahkan ucapannya banyak yang kufur, ya, tapi tadi melecehkan Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi Muhammad itu tidak jadi masuk surga. Ada pula yang mengatakan semakin orang itu berjenggot semakin bodoh. Naudzubillah min dalik atau semakin panjang jenggotnya semakin bodoh. Ini adalah bentuk yang eh, memperoleh ajaran Nabi Muhammad SAW yang mana hukumnya sangat amat keras dalam Islam. Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum." katakanlah apa dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian saling memperalah, la tahiru, jangan kalian minta maaf setelah apa kalian kafir dikarenakan apa? memperolok ayat-ayat Allah, memperolok Allah, ajaran Allah dan ajarannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya malaikat mungkar wa nakir itu tidak bertanya kepada wali fulan karena wali fulan itu sibuk ya menerima tamu ziarahnya, ya tamu peziarahnya, ini pelecehan kepada siapa? ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terhadap eh, sabda Rasul SAW bahwasanya setiap eh, orang yang meninggal dunia pasti akan apa didatangi oleh dua malaikat mungkar wa nakir seperti dalam hadis Al Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Ini sekali lagi bentuk pelecehan terhadap ayat-ayat Allah, sabda Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh siapapun namanya manusia kecuali para syuhada, eh mereka tidak akan mendapatkan fitnatul qabr karena mereka telah difitnah atau diuji dengan kilatan pedang kata Rasul Shallallahu Alaihi wasallam. Eh, namun ingat sekali lagi yang wajib untuk kita waspadai adanya tokoh-tokoh agama yang sesat dan menyesatkan. Sebagaimana sabda Rasul tadi, "Inna nama akhafu ala ummati al aimmatal mudillin." Sesungguhnya aku khawatirkan atas umatku adanya tokoh-tokoh agama yang menyesatkan. Apa betul jika nanti kita ketemu dengan malaikat agar kita tidak ditanya kita sebut nama ini ada tokoh agama, malaikat agar pergi dan takut hingga kita tidak jadi ditanya di alam kubur nanti. Ini semuanya adalah ya istiza kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sekelompok orang yang ya leluconnya itu dalam ceramahnya itu sebetulnya adalah ucapan-ucapan yang kufur, ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan oleh seorang mukmin. Ya, makanya harus kita menjaga alisan apalagi berkaitan dengan apa? urusan akidah berkaitan dengan ya alam gaib maka wajib untuk kita apa? menjaga lisan kita. Apalagi masuk muslimin rahimani rahimakumullah kata para ulama orang masuk Islam itu sangat mudah hanya mengucapkan apa? dua kalimat syahadat ya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah itu singkat namun keluar dari Islam lebih bisa lebih singkat lagi Ya, dengan mengatakan seperti tadi, ya Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Lebih panjang mana? Itu atau dua kali masalah tadi. Yang ya lebih panjang jenggotnya, lebih bodoh misalnya, lebih singkat. Ya, ini ucapan-ucapan yang apa? Kufur. Meskipun kita harus wal jamaah mengatakan ya tidak semua yang mengucapkan ucapan kufur orangnya apa? kafir. Namun tetap kita ingkari dan ucapan itu ucapan yang harus kita betul-betul keras karena itu adalah mencakup pelecehan terhadap agama Allah sunnahnya ar rasulullah Alaihi Wasallam. Cukup atau ada lagi? Ya, ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jazakumullah khairan kasih atas perhatiannya. Aku lukali hada wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.